Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiy ba'dah. Sebelum kita melanjutkan Naam ikhwani fillah azza wa jazakumullah Sebelum kita melanjutkan kitab atau pembahasan kita terhadap kitab Syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih itu kitab mengenai usul fikih. Nah, barakallahu fikum, keputusan atau kesimpulan terakhir bahwasanya tidak ada majaz dalam Al-Qur'an, tidak pula dalam As-Sunnah, tidak pula dalam bahasa Arab itu enggak ada majaz. Semuanya hakikat. Semuanya adalah hakikat. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaih menamakan di dalam nuniyah majaz itu adalah tauhid. Majaz itu adalah, adalah apa? Tauhid. Nama Allah musta'an. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya halaman 78 Babul amri bab seputar amr, amrnya perintah. Jadi ada keterkaitan dari munahmu. Ternyata kalau kita itu paham munahmu mempelajari ilmu usul itu mudah. Tapi kalau belum paham masalah ilmu nahwu, enggak pernah belajar bahasa Arab, enggak pernah mencicipi nahwu atau sorof atau istilahnya belum pernah mencicipi atau belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali, itu belajar belajar usul itu agak susah. Paham ya? Tapi kalau sudah pernah belajar bahasa Arab, eh, sudah bisa dikatakan memiliki dasar-dasar ilmu nahwu mudah. Karena ada keterkaitan. Babul amri, bab seputar amr perintah. Kita lihat karena nanti kaidahnya dalam masalah amr apa? Al asal fil amr ya dulu anal wujub itu kaidahnya. Hukum asal perintah itu dari Allah dan Rasulnya itu hukum asalnya wajib. Nah, menunjukkan wajib perbuatan tersebut ditunaikan. Maksudnya ya, itu hukum asalnya. Nah, barakallahu fikum jadi perlu diperhatikan. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah al-amru wahidul umur. Nah, barakallahu fikum wa wahidul awamir wal murad huna wahidul awamir. Naam. Amrun itu memiliki dua makna. Amrun yang artinya adalah perkara atau urusan yang zamannya umur, Nah, barakallahu fikum perkara-perkara urusan-urusan. Amrun zamannya umurun artinya perkara atau urusan. Tapi amrun yang namanya awamir artinya perintah. Nah, pembahasan kita dalam kitab usul ini, amrun yang diinginkan dalam pembahasan kitab usul adalah amrun yang jawaan, yang jamaknya awamir yaitu perintah-perintah. Itu yang kita bahas. Untuk mengetahui, memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, kan tujuan belajar ilmu usul itu bagaimana caranya orang itu paham dan mampu untuk istinbat mengeluarkan apa? Mengeluarkan nah barakallahu fikum dalil-dalil dari apa? Dari atau mengeluarkan hukum dari dalil yang masih globalan itu tujuannya. Paham ya? Amarakallahu fikum. Jadi tujuan belajar ilmu usul itu diantaranya apa tujuannya? Agar seorang nam seorang tersebut mampu untuk mengeluarkan apa? hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil yang masih global. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, contohnya sekarang nah, salat itu wajib enggak? Wajib. Dalilnya mana? Wa aqimus shalah dan tegakkanlah salat. Nah, ya, Tahu dari mana kalau itu wajib? Ini perintah. Perintah dari siapa? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti al asal fil amr ya dulu al wujub itu kaidahnya. Hukum asal perintah menunjukkan wajib. Ewa. Kita wajib enggak berpegang teguh dengan Al-Qur'an, berpegang teguh dengan As-Sunnah, eh? bersatu padu di atas Al-Qur'an Sunnah wajib. Dari mana? Wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu fil amr. Ya enggak? I'tasimu Eh, berpegang teguhlah kalian, bersatulah kalian semuanya bihablillah dengan tali Allah itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lah tahunya dari mana kalau itu wajib tahunya? Tahunya dari kaidah usul. Al-asl fil amr ya dulu alal wujub. Hukum asal sebuah perintah menunjukkan wajib. Berarti ketika tidak ada sarifnya, tidak ada pemalingnya, tidak ada yang memalingkan dari wajib menuju makna yang lainnya, maka hukum asalnya adalah wajib. Paham ya? Naam. Wal muradu huna awahidul awamir. Yang diinginkan di sini adalah Nah, barakallahu fikum adalah bentuk kata tunggal dari awamir. Paham ya? Karena amrun memiliki dua makna. Amrun yang zamannya umur yang sering diartikan enam perkara atau urusan, amrun yang zamannya awamir yang seringnya diartikan perintah. Paham? Itu yang kita bahas. Wal amrul ladzi huwa wahidul umur ma'nahu sya'n, ya kan? Dan amru, eh, lafaz amrun yang dia itu adalah bentuk kata tunggal dari umur itu maknanya adalah sya'n, urusan. Ya, sya'n urusan atau perkara gitu. Wa qawluhu ta'ala wa ilallahi turja'ul umur. Ya, dan hanya kepada Allah Allah lah dan hanya kepada Allah lah dikembalikan seluruh urusan-urusan atau seluruh perkara. Benar nggak ini? Bukan seluruh perintah. Kalau antum artikan seluruh perintah keliru di sini. Karena zamannya umur. Kalau amrun itu zamannya umur, itu artinya urusan atau apa tadi? perkara. Tapi kalau amrun yang zamannya adalah awamir itu artinya perintah. Ai asyuun. Syuun berarti kan na barakallahu fikum eh, na barakallahu fikum nah perkara atau urusan artinya. Paham ya? Na barakallahu fikum. Fasyu'unul khalqi kulluha turja' ila Allah azza wajalla. Nah, maka perkara-perkara atau urusan-urusan semua makhluk semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda enggak sekarang? Paham bedanya enggak tuh? Apa bedanya tadi? Nah, perintah yang diinginkan dalam kitab ini apa? Nah, ahsan tabarakallahu fiikum itu seperti itu. Kita lihat sini, wal amrul ladhi huwa wahidul awamir maknahu, perhatikan, dan lafaz amr, lafaz amr yang dia itu adalah enam bentuk mufrad dari awamir maknanya adalah kama qala al rahimahullah sebagaimana yang didefinisikan atau yang diucapkan oleh muallif yaitu al-Imam Al-Amriti karena pengarang pantun atau puisi ini Imam Amriti Al-Imam Amriti rahmatullah alaih apa itu wa hadduhu istid'a'u fi'lin wajibi bil qawli mimman kana duna talibi wa hadduhu haddu itu artinya definisi takrif maknanya biar enggak bingung karena haddun terkadang maknanya macam-macam haddun terkadang maknanya adalah batasan Haddun terkadang maknanya adalah hukuman, haddun terkadang maknanya adalah pengertian atau definisi. Nah, wa hadduhu di sini maksudnya dan definisinya itu artinya. Kan? Apa maksudnya ya? Dan definisinya adalah istita'u fi'lin wajibi. Nah, permintaan untuk mengerjakan suatu perkara yang wajib. Nah, bil dengan sebuah ucapan. Mimman kana duna talibi. Nah, barakallahu fikum mimman kana dari orang yang memang dia bukan eh, barakallahu fikum talibi bukan orang yang minta. Dalam artian nanti barakallahu fikum hafizakumullah. Naam. Maksudnya itu yang memerintahkan nanti syaratnya, naam, dia lebih tinggi kedudukannya daripada yang diperintahkan itu kemasalnya. Nah, cuman walaupun itu istilahnya apa? Istilahnya tidak secara mutlak ya. Terkadang bapak merintahkan anaknya ada, atau anak nyuruh bapaknya juga ada. Misalkan bapaknya nggak mau sholat, anaknya ngomong, ya abati salli, wahai bapakku sholatlah. Bisa nggak itu? Itu perintah juga, paham ya? Atau bapaknya nyuruh anaknya, ya bunanya salli, wahai anakku sholatlah. Itu juga perintah. Apa maksudnya ya? Nah, atau sepadan, sama-sama anak dengan anak gitu misalnya. Sama-sama anak dengan anaknya. Ya sahibi salli, wahai temanku sholatlah. Juga perintah. Paham ya? Cuman hukum asalnya perintah itu dari atasan pada bawahan. Nah, barakallahu fikum. Lihat sini. Qaulu istitna' bermakna talab, permintaan. Wa qaulu fi'il yashmal al-qaul huna. Ucapan fi'il sini, perbuatan sini mencakup juga apa? Al-qaul ucapan. Yakni an yutlab al insan al-fi'il sawa'un kana qawlan aw fi'lan. Ya kan? Maksudnya adalah na'am barakallahu fikum an yutlab al insan diminta dari seorang tersebut sebuah perbuatan. Baik apa? Nah, barakallahu fikum. Naam. Baik permintaan untuk apa? Bentuknya adalah ucapan maupun perbuatan. Permintaan tersebut apa? Bentuknya ucapan maupun perbuatan. Contohnya fal qaul fi'lul lisan. Karena qaul ucapan itu perbuatan apa? Lisan. Nah, wal fi'lu amal jawar sedangkan perbuatan itu amalan anggota badan itu. Jawar itu anggota badan ya. Nah, itu namanya apa? Namanya adalah Nah, barakallahu fikum fi'il perbuatan. Perbuatan itu kan itu tadi, perbuatan itu macam-macam, perbuatan hati, keyakinan, ya enggak? Perbuatan lisan, ucapan, perbuatan nah barakallahu fikum istilahnya eh, nah barakallahu fikum perbuatan jawara yang kota badan tadi itu. Nah, itu seperti itu. Apa salah ya? Nah. Wa qalu bil qaul kharaja bihi al-istita' bil isyarah. Berarti ucapan bil qaul ini perintah tapi permintaan dengan ucapan ini berarti mengeluarkan isyarat. Kalau antum mengisyarat orang ini, ada orang berdiri, ya akhi, ini isyarat. Maksudnya nyuruh duduk. Nah, paham ya? Idlis itu kan, tapi itu isyarat. Nah, diam, ya akhi. Nah, itu isyarat tersebut perintah dia untuk duduk. Tapi kalam bukan? Bukan, karena nggak ada suara. Ya akhi. Apa berarti ini? Uskut terus diam. Ini isyarat juga kan? Isyarat. Menunjukkan bahwasannya apa? Menunjukkan bahwasannya naam keluar dari ucapan tersebut isyarat. Kalau isyarat nggak diucapkan, men ini maksudnya uskut artinya. Kalau antum nggak ngomong uskut, man gini aja. Orang paham, cuman itu bukan kalam. Bukan kalam ya, karena nggak diucapkan. Cuman paham nggak orang? Paham nggak kira-kira? Ketika ada misalkan ada orang ribut kemudian anak bilang Orang yang lihat anak paham nggak kira-kira anak nurut dia nih? Paham kan? Nah itu namanya apa? Namanya isyarat bukan kalam. Isyarat tapi di dalamnya mengandung makna kalam. Karena orang paham itu loh. Walaupun anak nggak ngomong uskut, gini aja, paham. Paham ya? Atau ngomong nyuruh duduk maksudnya. Atau nyuruh berdiri. Itu isyarat namanya. Nah, Falabudda fil qaul minan nutqi ya kan? Maka harus yang namanya ucapan itu atau qaul itu harus diucapkan. Ya kan? Harus diucapkan, lafadzkan, ijlis, kum atau misalkan uskut harus ada ucapan itu berarti berarti berarti qaul. Fala yadkhul fi dzalika maqtada al-amr bil isyarah wala maqtada al-amr bil kitabah. Maka tidak masuk dalam perkara tersebut adalah na barakallahu fikum perkara yang dituntut atau yang anak konsekuensi daripada sebuah isyarat atau konsekuensi daripada sebuah tulisan. Misalkan anak nulis tulisan di kertas, tulisannya uskut gitu. Antum suruh baca. Tulisan uskut, misalkan nulis gini ya. Nah, barakallahu fikum. Uskut misalkan. Ini antum ketika baca paham nggak anak nyuruh apa? Paham nggak antum? Ayo nyuruh diam kan? Nah, berarti ini tetap bukan kalam karena nggak diucapkan, cuman tulisan mengandung makna kalam gitu caranya. Karena orang paham, oh berarti maknanya itu uskut terus diam. Itu aja sudah. lihat sini. Berarti keluar dari itu tidak masuk ya. Harus kaul ya, harus perintah harus kaul. Nah, kaul itu harus diucapkan kalau cuma tulisan ataupun isyarat tidak masuk dalam pembahasan tersebut. Nah, Wa kaulu mimman kana duna talibi ay talib alladhi istad'a a'la minal matlub. Maksudnya hendaknya orang yang meminta tadi, ay talib orang yang meminta tadi, alladhi istad'a nah barakallahu fikum yang dia minta untuk melakukan pekerjaan tadi a'la minal matlub, hendaknya dia lebih tinggi daripada yang diminta. Kedudukannya lebih tinggi daripada yang diminta. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala ya, merintahkan hambanya wa'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah taala. Allah taala lebih tinggi enggak dengan hambanya? Naam, kedudukannya lebih tinggi. Allah Subhanahu wa taala khalik, sedangkan apa hamba makhluk aneh itu. Naam, seperti itu fakharaja bihi man kana musawiyan maka keluar dari pembahasan tersebut kalau orangnya itu sama-sama, sama-sama kecil, sama-sama besar, kedudukannya sama-sama, itu keluar dari pembahasan tersebut. Wa man kana a'la min talib atau nam keluar dari pembahasan itu juga yang diperintahkan itu kedudukan lebih tinggi daripada yang merintah. Nah, paham itu ya? Ewa. Karena nanti dalam ilmu usul dibedakan itu. Faman kana musawiyan fatawjih fatawjihul amr ilahi iltimas namanya. Maka barang siapa yang kedudukannya itu sama antara yang memerintahkan dan yang diperintah, ya barakallahu fikum, orang yang memerintahkan dan yang diperintah itu kedudukannya sama. Misalkan sama-sama anak-anak, sama-sama kecil misalkan. Eh, saling memerintah itu namanya iltimas. Namanya adalah iltimasun. Wa man kana a'la fatawjihul amr ilahi du'a. Namun kalau seandainya ngabarakallahu fikum, na'am, eh, kalau seandainya yang meminta tersebut kedudukannya adalah nah barakallahu fikum lebih tinggi atau dalam artian nah yang yang diminta tersebut adalah kedudukan lebih tinggi daripada yang meminta, maka nah namanya doa. Seperti kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah marzukni, ya Allah, berilah kami rezeki. Urzukni, berilah aku rezeki. merintahkan kita dengan Allah taala ini seakan-akan? Padahal layak enggak kita ini seorang hamba kok merintah Allah taala layak enggak aslinya? Enggak layak. Ini namanya doa. Namanya doa, paham ya? Namanya doa. Istilahnya walaupun secara bahasanya yang perintah, cuman dinamakan doa. Kita meminta kepada Allah Taala namanya doa. Allahumma ighfirli, ighfirli ya Allah ampunilah aku. Ini seakan-akan kita merintah Allah Taala kan untuk mengampuni kan? Tapi ini istilahnya doa namanya. gak masalah. Paham ya? Nah, karena apa? Karena permintaan tersebut muncul dari bawah ke yang lebih atas. Nah, hada makna kalam alif ijmalan. Jadi kalau sama-sama Misalkan si fulan minta sama si fulan misalkan, ah, ya akhi solli sama-sama apa? Sama-sama kedudukannya sama-sama. Ya akhi solli wahai saudaraku salatlah kamu. Ini namanya iltimas. Kedudukannya sama-sama, iltimas namanya. Paham ya? Tapi kalau misalkan ada orang yang lebih di atas, kedudukannya lebih tinggi daripada bawahnya, namanya perintah. Amrun. Tapi kalau misalkan kok dari bawahan ya, yang meminta itu lebih rendah kedudukannya daripada yang diminta namanya doa tadi itu. Seorang hamba meminta kepada Allah Ta'ala. Lebih rendah gak keadaan hamba? Naam. Itu istilah dalam ilmu usul atau bahasa Arab seperti itu. Eh, istilahnya, kaidahnya atau istilahnya sebutannya. Wa nubayyin al-an muhtarazatut ta'rif. Dan sekarang kami akan menjelaskan yang dikeluarkan dari definisi-definisi tersebut. Insya Allah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang mengenai na'am barakallahu fikum pembahasan yang dikeluarkan dari definisi tersebut. Khulasahnya barakallahu fikum yang namanya perintah itu adalah na barakallahu fikum nah sesuatu yang diminta untuk mengerjakan atau meninggalkan itu aslinya. Sesuatu yang diminta mengerjakan atau meninggalkan. Nah, nanti perintah itu tersendiri akan terbagi menjadi beberapa pembagian. Perintah yang sifatnya adalah harus dikerjakan berarti wajib, perintah yang sifatnya tidak harus dikerjakan berarti sunnah nah itu nanti. Nah, perintah harus meninggalkan berarti apa?